Meninggal tahun 2000 2001. Hmm. Berapa itu? 1420 satu apa? Hmm, berapa itu umurnya? Ah? Berapa? 74 Insya Allah. Nash'atuhu قرأ القرآن الكريم على جده من جهة ummi. Dia membaca Al-Quran di hadapan kakeknya. Kakek dari arah ibu, berarti abul um. Abdurrahman ibn Sulaiman Ali Damigh rahimahullah fahafidahu. Ya, ini kemudian beliau pun menghafalnya. Thumma tajaha ila talabil ilm. Kemudian beliau pun mengarahkan pada menuntut ilmu. Di kalangan para ulama itu menganggap bahwa menghafal Al-Quran itu itu jenjang yakni tidak dianggap sebagai tolabul ilm jenjang paling awal kalau masih ya setelah menghafal kemudian baru setelah itu masuk mulai menuntut ilmu-ilmu yang lainnya fata'allama al-khatta wal hisaba wa ba'd fununil adab maka beliau menulis pelajari khat tulisan hisab dan sebagian ya dalam permasalahan adab sastra وكان الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قد أقام اثنين من طلبة العلم عنده الشيخ عبد الرحمن السعدي beliau telah menunjuk dua orang dari para penuntut ilmu liyudarrisat talabatas sigar untuk mengajar kepada para penuntut ilmu yang masih muda-muda. Ahaduhuma Asy-Syaikh Ali As-Salihi wa tsani asy Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mutawwi' rahimahullah. Qara'a alaihi Mukhtasar Al-Aqidah al Wasitiyah li Syekh Abdurrahman As-Sa'idi. Maka beliau pun membacakan di hadapan Syekh ini, yakni muridnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di Mukhtasar Al-Aqidah al Wasitiyah li Syekh Abdurrahman As-Sa'idi ومنهاج السالكين في الفقه للشيخ عبد الرحمن أيضا والآجرومية والألفية نعم دي إخواني في الدين عزكم الله كانوا يستفيد بعضهم بعضا يفيد بعضهم بعضا mereka sambil memberikan faidah dan mengambil faidah dari yang lain demikianlah keadaan Ahlus Sunnah dan Ma'had Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala juga demikian yang mereka sudah mempunyai kemampuan untuk mengajar yang di bawahnya maka mereka mengajar ya dan begitu seterusnya mereka saling memberikan faidah maka dengan inilah ya akan terjalin hubungan di antara mereka, ukhuwah di antara mereka, saling memberikan faidah, saling merasa ada kekurangan dan apabila dia merasa punya kelebihan maka dia tidak segan-segan untuk memberikan faedah itu kepada yang lainnya. Wa qara'a 'ala syaykh Abdurrahman bin Ali bin Udan fil faraid wal fiqh Beliau pun membaca di hadapan syekh dalam masalah faraid dan fikih. Ya, kalau mereka membaca tapi faham. Ya, kita kalau membaca harus diterjemahkan lagi, jadi butuh waktu yang lama. Wa qara'a 'ala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di alladhi yu'tabaru syaikhahu al-awwala Beliau membaca pula di hadapan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang mana beliau dianggap syekhnya yang pertama. حيث لازمه وقرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه والفرائض ومصطلح الحديث والنحو والصرف dan kepada atau di hadapan Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di inilah beliau membaca tauhid, tafsir, hadis, fikih, usulul fikih, faraid, mustalahul hadis, an-nahwu dan as-sarf. Ini murid yang membaca gitu. Membaca di hadapan syekh, ada yang tidak difahami dijelaskan gitu. Ya. Ini cara yang masyhur di kalangan para ulama salaf. Dan ada pula cara yang kedua di kalangan mereka ya seperti sekarang ini. Ya. Dan ini yang banyak di ma'ahid. Di mana guru yang membaca kemudian menjelaskan. Naam. Tapi di sana ada pula cara mereka dalam langkah untuk isti'ab, al-ulum, wal-funun, maka mereka membaca di hadapan syekh. Nah, dengan cepat gitu. Ada yang tidak difahami dijelaskan. Nah, sehingga terkadang kita mendengarkan mereka kalau membaca dengan demikian cepat mereka selesai. Sahih Bukhari sekian hari selesai. Sahih Muslim sekian hari selesai. Sunan Ibnu Majah beberapa majelis sudah tamat ini namanya qiraah. Wa kanat li fadilati syekh manzilatun azimatun 'inda syaikhihi rahimahullah. Dan adalah fadilatul syekh mempunyai kedudukan yang agung di sisi syekhnya, yakni Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Fa inda man taqala walidu Syekh Muhammad rahimahullah ila Riyadh ibana awwal tatawurihi maka ketika orang tuanya Syekh Muhammad bin Shalih Luthaimin itu ingin pindah menuju Riyadh ya pada awal mulai berkembangnya Syekh Muhammad ini ya pada saat dia menuntut ilmu dilihat oleh Syekh Abdurrahman Sa'di bahwa orang ini punya kemampuan bahwa Syekh Muhammad ini punya kemampuan waktu itu masih muda maka ketika orang tuanya ingin pindah ya tentunya dengan sendirinya anaknya pun ingin dibawa. Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ingin dibawa oleh orang tuanya. Raghiba fi ayantakila ma'ahu waladuhu. Maka dia menginginkan agar kemudian anaknya pindah bersamanya ke Riyadh. Naam. Syekh hafizahullah. Fakataba lahu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, maka Syekh Abdurrahman As-Sa'di menulis kepada orang tuanya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan beliau mengatakan inna hadza la yumkin. Ini tidak mungkin. Nuridu dan ayam kuthahuna hatta yastafid. Kami menghendaki Muhammad ini tinggal di sini sampai dia mengambil faedah sebanyak-banyaknya. Insya Allah dinasihati supaya tidak pindah. Nah itu faedahnya ikhwan. Ya, istifadah. Jangan jadi dawak. Hmm? Jangan jadi seperti ibu-ibu PKK yang suka merasakan nah, makanan ya ini enak ya sudah buat itu ini enak pondok ini rasanya enak Wah, sudah tinggal di situ ah kayaknya kurang enak pindah lagi jadi dilihat dari enak kurang enaknya dia kalau nyamuknya banyak, wah pindah ke tempat yang lain. Sudah, kamu tinggal tunggu saja dibangun surga dunia. Ah, ya the walk. Orang yang suka jadi perasa-perasa pondok. Pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Suka pindah-pindah, tidak ada alasan yang pasti. Kalau pindah dalam keadaan sudah mumpuni, sudah betul-betul istiab pada pelajaran yang mereka pelajari di satu pondok, tak apa-apa, pindah ke tempat yang lain. Nah, <clears throat> ya, akan tetapi kalau hanya sekedar ingin merasa-rasa, hmm, enak enggak, enak enggak, agar ada yang diceritakan pada temannya ketika bertemu, maka yang demikian ini tanda-tanda seorang yang tidak akan berhasil. Wa yaqulu fadilatul syekh hafizahullah. Dan berkata fadilatul syekh hafizahullah. Yani Ibn Taymin rahimahullah. Innani ta'athartu bihi kathiran fi tariqati tadris. Sungguh aku sangat terpengaruh sekali. Dalam cara pengajaran wa ardil ilmi dan dalam menyampaikan ilmu wa taqribihi lit talabah dan mendekatkannya kepada para penuntut ilmu bil amsilati wal ma'ani dengan permisalan-permisalan dan makna-makna. Ini menunjukkan bahwa Syekh Abdurrahman Sa'di punya kelebihan dalam mengajar. Mampu untuk memahamkan muridnya. Dan itu nampak sekali pada diri Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Sampai Syekh Mukbil rahimahullah taala itu memberikan pujian kepada Syekh Muhammad bahwa Allah telah memberikan padanya suatu kelebihan dalam mengajar. Ya, terkadang suatu ungkapan yang demikian sulit. Ya, Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin mampu untuk menjelaskan pada muridnya sehingga muridnya betul-betul faham, diberikan permisalan. Ya, dan itu nampak pada setiap pelajaran. Ya, pada setiap pelajaran. Sehingga terkadang ibarat-ibarat yang sulit beliau permudah. Nah, qasidah nunia itu karangan Ibnu Qayyim rahimahullah taala itu disyarah oleh beliau subhanallah yang awalnya kalau kita melihat demikian sulitnya apa hubungan antara syair yang berikutnya dengan yang sebelumnya ya kita juga terkadang kalau membaca syarah syarahnya juga terkadang menggunakan istilah-istilah yang sulit untuk difahami tapi Syekh Muhammad bin Shalih al zamin ketika beliau mensyarahnya subhanallah ya Kana yafukul ibarat. Ungkapan-ungkapan itu diungkap oleh beliau dan dijelaskan dengan gamblang. Sehingga seorang yang belajar betul-betul memahami apa yang dimaksudkan oleh uh, yang menulis kitab tersebut. Wa kadzalika aidan ta'athartu bihi min nahiyatil akhlaq. Demikian pula aku terpengaruh banyak dari Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dari sisi akhlaknya. Ini kelebihan ya kawan belajar di hadapan para masyayikh bahwa kita tidak hanya mempelajari ilmu tapi juga adab wal akhlak. Karena Syekh Abdul Rahman rahimahullah kana ala janibin kabirin min al akhlaqil fadilah. Karena Syekh Abdul Rahman rahimahullah itu mempunyai bagian yang besar dari sisi akhlak yang mulia. Wa kana rahimahullah ala qadrin kabirin fil ilmi wal ibadah. Adalah beliau rahimahullah itu berada yakni mempunyai bagian yang besar dalam hal menuntut ilmu dan dalam hal beribadah. Wa kana saghir. Beliau bercanda dengan anak kecil, ya Tentunya bukan berarti menghilangkan kewibawaan beliau. Wayat haku ilal kabir dan juga tertawa bersama orang-orang yang dewasa. Wahuwa min ahsani man ra'aitu akhlaqan dan beliau adalah yang terbaik yang aku lihat akhlaknya rahimahullah taala. Dan ini juga yang kita lihat pada Syekh Mugbil rahimahullah taala kepandaian beliau dan akhlak beliau diakui oleh para talabah kadang dengan anak-anak bermain yakni bersenda gurau dengan anak-anak anak kecil kadang sebelum pelajaran itu salah seorang anak ikhwan kadang dinaikkan di atas meja teriak di mic itu. al hizbiyatu masakhatun ya ikhwanana nah kadang anak yang lain lagi. Hmm. Kalau yang dulu yang sering dipanggil itu anaknya Ahmad bin Mansur al-Udaini. Pengarang kitab apa itu? Uh, Raf'ul Litham. Nah, tapi sayang dia juga sekarang jadi hizbi. Nah, jadi pengikutnya Abul Fitan Al-Misri. Naam qara'a ala samahati Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Lalu beliau membaca di hadapan samahatu Syekh Abdul Aziz Ibn Baz Haythu yu'tabaru syekhahu thani. Di mana Syekh Abdul Aziz Ibn Baz ini ya termasuk syekh beliau yang kedua. Fabtada'a alaihi qira'ata sahihil bukhari Maka beliau pun memulai membaca Sahih Bukhari wa ba'd rasail Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan sebagian risalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa ba'dal kutubil fiqhiyah dan sebagian dari kitab-kitab fikih yaqulu syekh berkata syekh rahimahullah ta'assartu bi syekh Abdul Aziz bin Bas hafizahullah min jihatil inayati bil hadis Aku terpengaruh dengan Syekh Abdul Aziz bin Bas hafizahullah dari sisi perhatiannya kepada hadis. Wa ta'athartu bihi min jihatil akhlaqi aidan wa basti nafsihi linnas. Dan aku pun terpengaruh banyak dari sisi akhlak beliau dan kemudahan beliau ya terhadap manusia, keramah tamahan beliau terhadap manusia. في عام واحد وسبعين 300 بعد ألف من الهجرة pada tahun 1371 Hijriah Jala Salit Tadis fil Jami' maka beliau pun duduk untuk mengajar di Al Jami' Naam Walamma futihatil ma'ahidul ilmiyatu fil Riyadh maka ketika dibukanya ma'had-ma'had ilmiah di Riyadh, iltahaqa biha am 72 wa 300 wa min minal hijrah. Maka beliau pun uh, mendaftarkan diri untuk masuk ke ma'had ilmi tersebut pada tahun 1372. Nah. Ya. Masya Allah ya kawan. Lihat ini. Ketika beliau sudah diberikan ilmu, belajar di hadapan Syekh Rahman Kemudian belajar di hadapan Syekh Nubaz. Nah, kemudian duduk mengajar. Ketika dibuka ma'had ilmu, masih juga beliau mendaftarkan diri untuk masuk belajar. Ya. Yaqulu Syekhu hafizahullah Berkata Asy-Syaikh, mahad ma'hadal ilmi minas sanati tsaniyah." Aku masuk ke mahad ilmu itu pada tahun ajaran kedua. Wal tahaqtu bihi bimasyuratin minasy-Syaikh Ali As-Salihi. Dan aku pun mendaftarkan diri masuk dengan ya bermusyawarah dan dengan nasihat dari Syekh Ali As-Salihi. Wa ba'da an ista'dzantu minasy Syekh Abdul Rahman As-Sa'di alaihi rahmatullah. Dan juga setelah aku meminta izin dari Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah wa kana al-ma'hadul ilmi fi al waqt yang qasimu ila qismain. Ma'had ilmi pada waktu itu terbagi menjadi dua bagian, khasun wa am. Ada yang khusus, ada pula yang umum. Fakuntu fil qismil khas, maka aku berada di bagian yang khusus. Fakana fi dhalikal waqti aydan min man sya'a ay kama yu'abbirun dan adalah pada waktu itu pula barang siapa yang ingin lompat gitu ya. Jadi siapa yang ingin naik ke jenjang yang atas sebagaimana yang mereka takbirkan itu ungkapan mereka katanya jadi kalau dari kelas 1 mau naik ke yang berikutnya bimakna annahu yadrusus sanatal mustaqbala lahu fi athna'il ijazah thumma yaktabiruha fi awalil amit thani. Yaitu maknanya apa? Dia belajar pada tahun berikutnya, tahun yang akan datang pada saat liburan. Kemudian dia pun uh, ikhtibar, yakni ujian, seujian pada awal tahun kedua. Fa'idha najaha intaqala ila sanati lati ba'daha. Kalau dia sukses, langsung masuk ke tahun yang berikutnya. Wa bihadha ikhtasartu zaman. Dan dengan cara seperti ini kata beliau, saya pun menyingkat zaman dalam menuntut ilmu di tempat tersebut. Ya, mencari waktu-waktu senggang, kemudian punya kesempatan untuk ujian, ujian, masuk ke jenjang yang berikutnya, lulus, masuklah dia terus sehingga bisa dipercepat dalam hal menuntut ilmu di tempat tersebut. Wa ba'da sanatain takharraja. Maka dua tahun yang berikutnya beliau pun lulus. Ya, wa uyyina mudarrisan fi ma'hadi Unaizatal Ilmi dan ditunjuk sebagai guru di Ma'had Unaizah ya al-ilmi ma'a muwasalati dirasah dengan disambung pula beliau tetap melanjutkan pelajarannya intisaban fi kulliyati syariah ya menisbahkan diri di kuliah syariah wa muwasalati talabil ilm ala yadi Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan juga tetap melanjutkan menuntut ilmu di hadapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Masya Allah. Sudah lulus, jadi guru, masih juga menuntut ilmu. Ya. Ini menunjukkan tawadhu beliau rahimahullahu taala. Walamma tuwfiya fadilatu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah maka ketika meninggal fadilatu Syekh Abdurrahman As-Sa'di tawalla al Jami'il Kabir bi Unaizah maka beliau pun menduduki imam di Al Jami'ul Kabir di Unaizah wa tadris fi maktabati Unaiza al-Wataniyah. Dan beliau mengajar di Maktabah Unaizah negeri ya. Perpustakaan negeri Unaizah. Bil idafati ila tadris fil ma'hadil ilmi juga disambung dengan beliau sebagai guru mengajar di ma'had ilmu. Thumma intaqala ila tadris fi kulliyatai asy-syari'ati wa usulid din Kemudian beliau pindah dan mengajar di dua ya, mata kuliah, di dua ku, tempat kuliah yaitu kuliah syariah dan kuliah usuluddin Bifar far'i jami'atil Imam Muhammad ibn Su'ud al-Islamiyah bil Qasim hatta al-an ya dan yaitu cabangnya uh, Universitas Al-Imam Muhammad bin Su'ud Al-Islamiyah di Qasim hingga sekarang. Ya, ini sewaktu beliau masih hidup bil idafati ila udwiyati hayati kibaril ulama bil mamlakatil saudiyah ya di samping itu pula sebagai anggota lembaga para pembesar ulama di kerajaan Arab Saudi wali fadilati syekh hafizahullah nasyatun kabirun fid da'wati ila Allah azza wa jal dan fadilatul syekh hafizahullah itu nasyat kabir. Sangat rajin sekali ya, dalam hal berdakwah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa tafsir du'a fi kulli makan dan memberikan ilmu kepada para dai di setiap tempat. Walahu juhudun mashkuratun fi hadzal majal dan beliau mempunyai kesungguhan yang disyukuri dalam permasalahan dalam masalah dakwah. Beliau memperhatikan kondisi dakwah ya kondisi yang terjadi di alam beliau diberikan ilmu yang mapan di dalam berfatwa sehingga beliau termasuk rujukan dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar kaum muslimin. Naam. Wal jadiru bidzikr dan yang pantas untuk disebut di sini anna samahata Syekh Muhammad ibn Ibrahim rahimahullah qad arada bal alaha bahwa samahatu Syekh Muhammad bin Ibrahim yakni alu Syekh mufti sebelum Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz beliau ini Muhammad bin Ibrahim alu Syekh telah menawarkan ya bal alaha bahkan dengan paksaan alaha itu desakan dari Syekh Muhammad Ibrahim memaksa yakni mendesak Syekh ala fadilati Syekh fi tawallil qada untuk memegang ya kursi pemerintahan sebagai qadi itu diminta Syekh Muhammad bal asdara qararahu bitayyini bahkan telah dikeluarkan pernyataan itu dengan ditunjuknya beliau hafizahullah raisan sebagai rais kepala lil mahkamati syar'iyati bil ahsa di pengadilan syar'i di daerah al ahsa insyaallah jadi apa ini jadi jaksa hmm? nah minta untuk menjadi hakim di mahkamah syariah di ahsa Fatolaba baminul i'fa maka Syekh pun minta supaya dimaafkan diberikan udur untuk tidak memegang kursi itu. Ya. Kalau sekarang beda. Wah, kalau orang-orang memilih saya sih ya saya harus menjalankan amanah ini. Ya apa boleh buat kalau orang menunjuk saya jadi presiden, saya tidak menolak. Nah. Fatolaba minhul i'fa. Maka beliau minta uzur untuk tidak memegang jabatan itu. Nah. Ini subhanallah lihat bagaimana kudwa para ulama mereka berusaha menjauhkan diri untuk terkena fitnah dunia. Hmm? Padahal ini di Saudi ya. Padahal kalau kita berpemikiran secara politik seperti mereka-mereka haula al-hizbiyun ya. Kalau secara secara politik oh ini kan kesempatan untuk memperjuangkan kaum muslimin, memperjuangkan syariat Islam. Nah, daripada yang naik nanti orangnya nggak beres, Orang yang tidak tahu ilmu, tidak punya ilmu, ya biarlah saya yang memegang. Tapi tidak. Beliau menjauhkan diri. Wa ba'da muraja'at wa tisalin syakhsi. Maka setelah terjadi ya muraja'at terus terjadi hubungan dan pembicaraan secara rahasia yakni antara mereka berdua min fadilati syekh samaha rahimahullahu taala bi'ifa'i maka Syekh Muhammad bin Ibrahim memaafkan dia untuk tidak memegang tampuk kedudukan tersebut min mansibil qada dari kedudukan sebagai qadhi. Masya Allah. Hmm. Mu'allafatuh. Kalangan-kalangan beliau lahu Allah ta'ala muallafatun kathirah. Beliau mempunyai kitab-kitab karangan yang banyak. tablughu arba'in sampai 40 jilid atau 40 judul. Ma baina kitabin wa risalatin antara kitab dan risalah. Makalah وسوف تجمع إن شاء الله تعالى في مجموع الفتاوى والرسائل إن شاء الله akan dikumpulkan ya seperti majmu' fatawa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Naam. Qala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل نعم Ini akhwan dihafal. Taib. Insyaallah sampai di sini. Permulaan syarah kita akan mulai di pertemuan yang berikutnya insyaallah taala.